Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sikit. ومن فضائله بذله وقته ونفسه وماله لله عز وجل وكان حريصا على الدروس المقامة بمسجده ملازما لها إلا أنه لم يكن مكتفيا بذلك بل كان إذا سافر إلى الرياض أو مكة أو المدينة تقيم الحلقة العلمية والمحاضرة الدعوية والمواعظ الإرشادية بل قال يذهب إلى القرى والهجر إلى والهجر ويحضر المحافل العامة العامة ويشهد المناسبات ويدير الندوات كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ومن فضائله حسن سلوكه ولطف معاملته ولا يستغرب الطيب أي طيب من محسنه وكان الشيخ رحمه الله دائما التبسم وإذا مازح مازح حقا ومن فضائله رحمه الله وراؤه وسده في الدنيا ويظهر ذلك على ملبسه ومأكله ومركبه مع أنه كان بإمكانه أن يلبس أحسن الثياب ويتفخر بها وبأنواع وبأنواع من المراكب لكنه أعرض عنها وعلم أنها من زهرة الحياة الدنيا وقد طلب الشيخ بأن يتولى منصب القضاء فلم يرغب وراء وزهدا نعم ومن فضائله قال الشارح حفظه الله تعالى ومن فضائله di antara keistimewaan Sayyid Ibnu adalah beliau mencurahkan waktu dan dirinya serta hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang sangat semangat untuk menyampaikan pengajaran e, pengajian yang diadakan di masjid beliau mulaziman laha beliau rutin mengisinya namun beliau tidaklah merasa cukup dengan itu bahkan beliau jika pergi ke Riyadh, ke Mekah atau ke Madinah beliau mengadakan halakah ilmiah e, menyampaikan ceramah da'awiyah ceramah bermuatan dakwah memberikan nasihat-nasihat yang membimbing Bahal bahkan wakana yadhabu beliau pergi ilal kuro wal hajra ke ke daerah ke desa wal hajra hajra wallah alam mungkin maknanya adalah mahjur satu tempat yang ditinggalkan satu tempat yang jarang tersentuh hadur eh, dan beliau pun menghadiri keram, e, perkumpulan e, al-amah yang e, berisi banyak orang dan beliau menghadiri berbagai momen wayadirun nadawat bahkan beliau sendirilah yang menjadi mudir atau e, berbagai acara seminar jadi mudir jadi pengatur ya, atau pelaksana ketua pelaksana berbagai seminar seluruh itu dilakukan bisa beli dakwah dalam rangka dakwah ilallah di antara keistimewaan beliau adalah akhlak beliau yang baik dan cara pergaulan beliau yang lembut maka tidaklah uh, yustarrab satu hal yang dianggap asing atau ibu min ma'danihi Eh, karakter beliau yang baik mak dan bahan tambang ya, maksudnya adalah akhlak dan eh, ya, kepribadian beliau maka dan beliau rahimallah daimat tabassum orang yang orang yang selalu tersenyum dan jika guyon maka beliau menyampaikan guyon yang benar tidak dusta di antara keistimewaan beliau adalah warak dan zuhud beliau di dunia. Ini nampak dari pakaian, makanan, dan kendaraan beliau. Padahal mungkin bagi beliau untuk memakai pakaian yang e, paling bagus dan berbangga-bangga dengannya dan memiliki berbagai macam kendaraan akan tapi beliau berpaling dari itu semua alima wa alimat karena beliau menyadari bahasanya itu adalah cuma perhiasan hidup di dunia Bahkan telah kita baca bahasanya beliau diminta untuk menduduki jabatan sebagai kodi bahkan kepala pengadilan ya, bukan hanya kodi biasa dan kodi plus kepala pengadilan namun saya tidak menginginkannya waro'an wazuh dan karena sikap warok dan zuhud beliau bibit min hadhihi biladil hadhihi biladi al wa anzalu syekhu wa anzalu syekhu manzilatuhu manzilatahu Allah ikut ta bihi wala yathabu malikun malikun au amirun au wazirun kana min aulawiyati aulawiyati aulawiyati aulawiyati mahamihi mahamihi ziyaratu syekhi rahimallahu bi manzilihi wa min dzalika ikramu ulatul ulatil amri lahu bi manhihi jaizatan al maliki faisal faisal faisalul alimiyah Eh, bimanhi jaizata al-alamiyata al-alamiyata ala juhudihi fit dakwati ila Allahi wa nasrul ilmi wa nasrul ilmi wa nasrul ilmi wa badlihi wa badlihi fi sabirillah wa min dalika bina'ul maskani al-qasi listalabati syekhi rahimahullahu faqad safara syekhu lil ilaji ila Amerika Amerika bimiswaratin min hulatil min hulatil amri wabi bi min hum walima tuwafi walamma tuwafiya walamma tuwafiya rahimallahu karena awwalu man faja'a hum walatul amri wa min awailil ma'zina mu'azzin mu'azzina li zawihi li zawihi wali, wali am walil ummati. Nah, e, posisi atau kedudukan Syekh Nusaimin di sisi penguasa Arab Saudi. E, eh, lakatkan Syekhu, lakatkan ada eh, Syekh e, Syekh di sisi penguasa negeri yang penuh dengan kebaikan ini yaitu Arab Saudi manzilatun khasatun kedudukan yang istimewa dan mereka memposisikan syekh pada posisinya yang layak baginya di antara kedudukan istimewa yang didapatkan oleh Sayyid Muslimin tidaklah e, raja atau amir atau gubernur atau wazir atau menteri pergi ke Qasim kecuali di antara kegiatan utamanya adalah mengunjungi Syekh Muhammad bin Salusimin di rumah beliau. Satu hal yang sangat istimewa bukan dipanggil namun dikunjungi ke rumahnya. Jadi termasuk eh, aktivitas-aktivitas e, pertama yang dilakukan. Dan di antara e, eh, memindalika di antara bentuk keistimewaan bukti keistimewanya beliau adalah para penguasa e, Arab Saudi memberikan pada beliau e, hadiah e, bimanhi memberikan pada beliau jaizah Malik Faisal Al-Alamiyah e, jaizah itu artinya hadiah hadiah Malik Faisal Al-Alamiyah untuk dunia Islam ya, semacam Nobel kalau di barat e, kalau di barat Nobel uh, Eh, maka Kerajaan Saudi bikin tandingan juga namanya Jaizah Malik Faisal yang diberikan kepada tokoh-tokoh umat Islam seluruh penjuru dunia Islam karena berbagai e, bidang jasa mereka untuk Islam dan umat Islam ada yang karena dakwah, ada yang karena dari sisi hadis, ada dari sisi Quran, ada dari sisi yang lainnya. Di antara yang mendapatkannya selain saya Muslimin ada Syaikh al Bani karena hadis ya, dan banyak ulama yang lain. Ala juhudi karena jeripayah beliau dalam dakwah menyebarkan ilmu dan memberikan ilmu di jalan Allah. Di antara bentuk perhatian khusus penguasa Arab Saudi untuk Usai Muzaimin adalah eh, penguasa Arab Saudi lah yang membangunkan asrama khusus untuk murid-murid Usai Muzaimin yang belajar di Jami e, Ibnu Simin di Masjid Jami Al-Kabir Kuneiza. Fakat safar Syekh dan Sheikh Ibnu Saimin juga bepergian dalam rangka berobat ke Amerika itu pun atas masukan atau usulan dari para uh, penguasa Arab Saudi wabiri ayat minhum dan dengan pengawasan langsung dari mereka yang biayai uh, dan seterusnya dan tatkala beliau tuh Tufia meninggal dunia maka uh, orang yang pertama kali Eh, terkagetkan dengan berita ini adalah para eh, adalah penguasa Arab Saudi dan mereka adalah termasuk e, pemberi bela sungkawa yang pertama kali untuk keluarga beliau dan untuk umat Islam secara umum dengan meninggalnya seorang ulama besar kaum muslimin. Pertanyaan أزمنة قوم من الخوارج يدعون يدعون عدم وجود السمع والطاعة لولاة الأمر أما الشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله فكان آه، مثل الأعلى فكان المثل الأعلى فكان المثل الأعلى في امتثاله لأوامر الشرع كله ومن ذلك ما جاء في الشرع من السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وعدم وعدم وعدم نزع يد الطاعة إلا أن نرى أن نرى أن نرى كفرا بواحا بواحا فيه عندنا من الله برهان وكان شيخ رحمه الله مطيعا لولاة الأمر ناصحا لهم مضى في ذلك على منهج السلف الصالح wa wa manak tafa wa manak tafa asarahum wa kana syaikhu rahimahullahu yulia hadzal yuwalli yuwalli hadzal amra inayatan fa'iqatan wa yukadu eh, itu aliyatan eh, itu mungkin wa yuakidu alaihi ويؤكد عليه في مناسبات مناسبات مناسبات كثيرة وينساق الشباب من التهور تهور من التهور والعمل في العواطف والعمل والعمل في العواطف دون دون النظر إلى الشرع يقول رحمه الله وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء ولاء صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم في إقامة ذلك والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله واعتقاد واعتقاد واعتقاد أنهم أئمة أئمة أنهم أئمة متبعون متبعون فيما أمروا به لأن ضد ذلك هو الغش والغش والغش والعناد لأوامرهم والتفرق والتفرق والتفرق والفوضى التي لأن لا نهاية لا نهاية لها فإنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه وأن يعتد في في رأيه في رأيه ويعتقد ويعتقد ويعتقد أنه هو هو المسدد للصواب وهو محنك الذي لا يدانيه أحد لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتفرق والتفرق والتش tasyattutu وتشبث ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة بطاعة ولاة الأمور لأن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام الدين. Nah, e, kemudian poin tentang masalah taat, ketaatan kepada penguasa menurut Syekh Ibnu Taimin. Eh, muncul di hadil asminati di zaman-zaman ini sekelompok khawarij yang mengklaim ada mujub tidak wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Inilah ciri khas khawarij. Bahkan inilah eh, inilah ciri khas khawarij yaitu eh, mendakwahkan mengajak orang untuk tidak taat kepada penguasa muslim. Amma Syekh Ibn Adapun Syekh Ibn Maka beliau adalah teladan terbaik Fimtisal dalam masalah mentaati perintah syariat seluruhnya Di antaranya adalah Maja fi syar'i ajaran syariat berupa mendengar dan taat kepada penguasa selama perintahnya adalah perintah kebaikan dan tidak menarik tangan ketaatan dari seorang penguasa muslim kecuali jika kita melihat kekufuran yang nyata ya eh, eh, yang kita punya hujah, punya dalil di sisi Allah untuk menyatakan itu adalah kekufuran yang nyata. Maka Syekh Ibnu Taimiyah adalah seorang yang mentaati penguasa dan mendaki kebaikan untuk penguasa wa madha dan dia berjalan di atas prinsip ini di atas uh, dalam masalah ini mengikuti jalan salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti jejak salafus saleh. Bahkan Syekhu dan beliau yuwali hadal amra mengurusi masalah ini dengan perhatian yang tinggi. Wa yu'aqidu alai uh, eh, inayah fa'iqah. Fa'iqah diambil dari kata-kata fauqah. Wa yu'aqidu alai dan menegaskannya di dalam berbagai kesempatan. Dan beliau menasihati para pemuda untuk tidak tahawur. Tahawur itu ngawur dari bahasa Arab yang ngawur menatahawur dari uh, ngawur ya, ya, berbuat seenaknya wal amal bil awatif ya, bertindak berdasarkan perasaan tanpa pertimbangan syariat beliau mengatakan tentang makna nasihat kepada uh, penguasa kaum muslimin ini sebagaimana hadis dalam hadis masalah adinun nasihat maka ada nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Bentuk real dari nasihat adalah sidkul wala. Adalah loyalitas yang tulus kepada mereka dan membimbing penguasa agar melakukan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang merupakan kebaikan untuk umat Islam, untuk umat baik dari sisi agama ataupun dunia dan membantu mereka untuk mewujudkan hal tersebut mendengar dan taat kepada perintah penguasa selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah meyakini bahasanya mereka adalah penguasa yang wajib diikuti dalam perintah yang mereka berikan Di bidda dzalika karena kebalikan dari sikap ini adalah al-ghish telah menipu, membangkang dan membangkang terhadap perintah mereka. Perpecahan dan kekacauan yang tidak akan ada akhir dan ujungnya. Walau jasa seandainya dibolehkan bagi setiap orang ayar kap sahu, Terlapnya apa? Menaiki kepalanya sendiri, ya. memperturutkan apa pendapatnya sendiri. Wayatazza dan merasa mulia, merasa bangga dengan pendapatnya dan uh, berkeyakinan bahasanya dialah al-musaddad ya. yang di uh, al-musaddad liswab yang dibimbing untuk Eh, memiliki pendapat yang benar Wal muhannab dan dia adalah seorang yang berpengalaman yang tidak ada satupun yang yudanihi mendekati dan menyainginya. Lazima maka seandainya boleh hal tadi maka konsekuensinya akan terjadi kekacauan, perpecahan, bertesyatut dan tercerai berainya rakyat. Oleh karena itu terdapat berbagai dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan untuk mentaati penguasa dan hal tersebut adalah bagian dari an-nasihah bagian dari mengendaki kebaikan untuk penguasa yang dengannya sama mudin agama ini akan sempurna iman ayunasihuhum Sulaman. Sulaman liqatli fihim wa nasri uyubihim bainan nasi fa inna dzalika yujibu anhum wa karahat wa karahatahum wa karahata ma yaqumuna bihi min a'malihim fa in kanat haqqan wa yujibu adama sam'i wa ta'ati lahum fa anna min al-wajibi ala kulli nafihin wa khususan mayan sahu mayan sahu wulatal umuri ayat takmilal hukmata hikmata fi nasihatihi ayatmu ila sabil rabbihi bil hikmati wal mau'izatil hasanati atid ra'a mimman yansahu mimman yansahuhu min wulatil umuri qabulan bil haqqi wa wa inqiyadan wa inqiyadan inqiyadan lahu fadzalika wa illa falyas falyatasabbat wa illa falyatasabbat bil amri wal yatahaq wal yatahaqqaq min wuqu'il khata'i minhu wa israrihi alaihi tumal summa liyarfa'ahu summa liyarfa'ahu ila min ila man ila man fawqahi fawqahu in kana fi dzalika maslahatun wa izalatun bizulmi kama kana salafus salihu yashkuna yashkuna yashkuna wala wala tahum ila man fawqahum idza idza ra'awhum qad salafu yang ma yang bagi nah Eh, beliau juga mengatakan di antara hak <clears throat> penguasa yang menjadi kewajiban rakyat rakyat adalah menasihati penguasa, membimbing penguasa dan tidak menjadikan kesalahan penguasa jika memang mereka betul-betul salah sebagai tangga untuk mencela mereka dan menyebarkan kekurangan mereka di tengah-tengah masyarakat karena tindakan ini mencela dan menyebarkan kekurangan penguasa itu menyebabkan tanfir anhum e, membuat orang menjauh dari mereka kemudian benci dengan penguasa dan benci dengan berbagai e, amal berbagai perbuatan dan aktivitas yang dilakukan oleh para penguasa meskipun amal tersebut aktivitas tersebut adalah aktivitas yang benar dan menyebarluaskan kekurangan penguasa itu menyebabkan orang tidak lagi dengar dan taat pada penguasa. Maka minal wajib di antara kewajiban yang menjadi kewajiban setiap orang yang menghendaki kebaikan, terutama orang yang hendak menasihati penguasa, adalah menggunakan hikmah dalam memberikan nasihat. Hendaklah mengajak kepada jalan Rabbnya, yaitu kepada Eh, kepada Islam dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Maka jika dia lihat penguasa yang dia nasihati itu kebulan menerima kebenaran dan patuh dan tunduk pada kebenaran, maka itulah yang diharapkan. Baiklah jika tidak, maka pastikanlah dulu perkaranya. Oleh tahakok, pastikan dulu kalau penguasa ini memang terjatuh dalam kesalahan dan memang dia ngotot untuk mempertahankan kesalahan jika telah terbukti laporkan kepada pejabat atasannya jika dengan melaporkan tersebut terdapat maslahat dan menghilangkan kezaliman. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh, mereka mengadukan penguasa mereka kepada pejabat yang lebih tinggi daripada mereka jika mereka melihat bahasanya si penguasa telah menempuh malah yang beri melakukan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan. Ya, wahyu. Salafian Hajihi. وسلوكه ala wifqi ala Nah, uh, mana tu Syekh? Jalan beragama beliau eh, Syekh Ibnu adalah seorang salafi, pengikut salaf dalam masalah akidah, uh, eh, dalam masalah uh, metode dalam beragama, dalam perilaku, dalam meng, uh, mengajar dan belajar. Dan beliau adalah seorang yang ketol mengingatkan orang dari berbagai bahaya bid'ah, baik bid'ah yang kecil-kecilan ataupun bid'ah yang besar. Di antara perkara yang beliau ingatkan bahayanya adalah hisbiyah al-maqita. Eh, eh, fanatisme golongan. Eh, hisbiyah itu maknanya fanatisme golongan. atau taassub lil hizb. Ya, fanatik untuk kelompok maka semua bentuk fanatisme pada kelompok itu disebut isbiyah al-maqita ay memputah yang satu perkara yang e, satu hal yang e, dibenci tentu semua orang yang berpikir objektif akan membenci ya, sikap fanatisme kelompok Dan kelompok ini tidak mesti harus kelompok yang formal, ada organisasinya, ada ini strukturnya, sekedar kelompok pengajian ya, yang tidak formal, kemudian orang demikian uh, fanatik dengan kelompok pengajiannya, dengan ustadznya, mungkin juga hizbiyah. Ya, sama fanatisme ta'asub lil hizb itu definisi hisbiyah atau asub lil, eh, lil hisbi ya, fanatik terhadap kelompok ya, tidak diharuskan harus kelompok uh, uh, ya, kelompok yang formal kelompok yang non formal juga sama saja asal dia hisbun asal dia ta'ifatun asal dia satu kelompok maka termasuk fan, uh, eh, hisbia adalah fanatisme kesukuan, ya, taasub uh, eh, kabilia, fanatisme terhadap kabilah, ya, fanatisme terhadap uh, kampung dan yang lainnya. Wa'idu'unasa dan beliau mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan salafus saleh rahimahumullah. Ya, Ib. taifiyati yaqidul wala'a wal bara'a muayyanatin as-salafu salihu yang dawuna Kauli. Fala hisbiyata wala ta'adduda ala hasabi ma man yatahazzabu ila yukariru manhajaha alaihi yuhamitunaha wa yudallilu man siwahu wa in kanu ya akraba ilal haqqi wa ya'khudhu bimabda'i man laysa ma'i alayya mabda'un unsur akhoka wa nasru zalimi na'ahu fala hisbiyata al-ahzabu وتنوعت الطرق طرق وتفرقت الأمة بعضهم يضلل لحم ميتا lahiqahumul faslu rihukum najidu tulab tulabil ilmi syekhin من سواه ويضلل ويبدئه يبدئه ويرى أن شيخه علم المصلح مفسد Golaton, Bal yajibu akhdhu ma wafaqal kitaba ashabi berkaitan tentang masalah hisbiah dan bahayanya Ustaz Muslimin mengatakan wajib bagi para penuntut ilmu untuk meninggalkan atau taifiyah wal hizbiyah. Ya, ta'ifiyah sama dengan hisbiyah. Faham kekelompokan. Ya, itu fanatisme kekelompok, fanatisme kelompok. Kemudian beliau definisikan apa itu hisbiyah. Ya kidul wala awal bara ala ta'ifatin muayyanatin. Menegakkan wala wal bara loyalitas dan permusuhan atas dasar kelompok tertentu itu namanya hispia. Siapa yang sepakat dengan kelompok kami maka dia kami cintai. Siapa yang tidak sepakat dan sepaham dengan kelompok kami maka dia kami musuhi. Nah, ini hispia. Ya, tolak ukur loyal dan bencinya loyal dan permusuhannya tolak ukurnya adalah kelompok eh, siapa yang e, sepaham dengan kelompoknya maka dia cintai dia agung-agungkan bahkan dia muliakan siapa yang tidak sepaham tidak mau sepakat dengan kelompoknya maka e, akan dihabisi sehabis-habisnya dan dia jadikan musuh bahkan musuh bebuyutannya itu namanya hisbiyah ya, boleh jadi ada pada kabilah, pada suku, ya, pada daerah, satu kampung dengan kampung yang lain, ya, satu suku dengan suku yang lain, boleh jadi ada pada partai politik, satu partai politik dengan partai yang lain, jumpai ya, boleh jadi pada organisasi keagamaan, ya, atau uh, boleh jadi jumpai pada kelompok pengajian. Ya satu grup pengajian dengan grup pengajian yang lain. Ya. Dan tidak disyaratkan harus ya, harus yang namanya hizbah harus uh, organisasi tertentu. Ya. Harus organisasi resmi yang punya AD, art kemudian dianggap bahasanya semua yang punya art itu hizbiyah. Nah, boleh jadi nggak ada AD, AD dan ART dan juga hizbiyah bahkan mungkin hizbiyahnya lebih parah Ah, maka menegakkan wala wal barok pada kelompok tertentu atau kelompok tertentu. Ya, inilah pengertian hizbiyah. Fanatisme ta'assub lil hijab. Ya, karena ta'assub lil hijab maka diadakanlah al wala wal barok atas dasar hijab. Fadhal adalah syakam maka ini tidak dilakukan menyelisih jalan salat. Salat saleh tidaklah terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan satu dengan yang lain namun mereka adalah satu kelompok saja yang bawun dari kata-kata bawia, bawaya yang tergabung dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah menamai kalian adalah muslimin sejak dulu wa dan saat ini dalam syariat Muhammad ya. maka seluruh kaum muslimin maka seluruh umat Muhammad satu adalah kaum muslimin ya maka tidak ada hisbia, maka tidaklah diperbolehkan hisbia fanatik kelompok, walau ta'adud, ya, berbilangnya kelompok, walau wala mu'alata wala mu'adata, demikian pula tidak boleh uh, memberikan loyalitas dan permusuhan kecuali sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Maka di antara manusia, kemudian beliau menyampaikan ya, bentuk hisbiah ya, yang ada di lapangan di dunia nyata Faminana maka di antara manusia misalnya ada yang ya tahazab ila ta'ifatin muayyanatin fanatik dengan fanatik kelompok pada satu kelompok tertentu maka apa yang dia lakukan yukari manhajaha dia menetapkan ya, manhaj atau jalan kelompok tersebut dan dia dalili manhatnya dengan dalil eh, dengan jalan tadi dengan berbagai dalil boleh jadi dalil tersebut adalah dalilan alaihi dalil yang menyalahkannya dan boleh jadi dalil yang membenarkannya ini fenomena real eh, bentuk real dari hisbiyah maka dia akan bela ajaran kelompoknya dengan pembelaan yang membabi buta mau dalil pokoknya dalil apa saja dikumpulkan untuk menunjukkan bahwasanya e, kelompoknya itu benar maka pembelaan yang buta e, untuk menunjukkan benarnya jalan dan ajaran yang diambil oleh kelompok wa yuhamidunaha e, demikian pula dia e, memberikan pembelaan Dunaha untuk kelompoknya. Wa man siwahu. Ya, maka dia terbentuk real hisbiah. Dia sesatkan orang yang di luar kelompoknya. Yang tidak satu kelompok pengajian dengannya. Maka pasti sesat. Nah. Maka ini fenomena hisbiah, Ini bentuk real hisbiah. Hatta wa ingkana akrobat ilal hak minhu Padahal boleh jadi yang disesatkan itu malah lebih dekat kepada kebenaran daripada yang menyesatkan. Demikian pula di antara e, fenomena e, bentuk religi adalah orang tersebut kemudian mengambil prinsip siapa yang tidak bersama kami bersamaku maka jadilah musuhku. Siapa yang tidak bersamaku maka dia musuhku. Maka jika orang maka jika seorang itu secara realita menganut prinsip ini ya, siapa yang tidak bersama aku maka dia musuhku yang merupakan prinsipnya ya, jusbus untuk menempas teroris ya, siapa yang tidak bersama mereka maka dia teroris hal mabda'un khabis Maka ini adalah satu prinsip yang sangat menjijikkan Maka boleh jadi secara secara lisan tidak ada orang yang mengakui menganut prinsip tadi. Siapa yang tidak bersama maka dia musuh. Kalau ditanya ya, lisannya mungkin oh, dah. Namun ya, lisanul halnya menunjukkan demikian. Maka kira lisanul hal absah min lisanil maqal. Ya, lisanul hal itu lebih lebih jelas lebih gamblang daripada bahasa basi pakai omongan. <laughs> Kalau lisan maka boleh jadi dusta namun lisan hal ya, tidaklah menunjukkan kecuali memang satu hal yang dipegangi oleh seseorang. Uh, dan ini ada posisi yang tidak benar kenapa? Karena ada yang pertengahan, tengah-tengah, tidak membelamu, tidak pula memusuhimu. Karena tidak mesti uh, semua orang itu posisinya cuma mendukungmu dan memusuhmu. Ada orang yang absen, ada orang yang netral. itu realitanya. Kemudian, wa idza kana 'alaika bil haqq falyakun 'alaika maka jika ada orang yang memusuhimu, namun memusuhimu karena alasan yang benar, falyakun alaika maka secara lahiriah nampaknya dia memusuhimu wafil hakikah namun sebenarnya dia ma'aka bersamamu kalau ada yang memusuhimu mengkritikmu ya, dengan cara yang benar maka boleh jadi kelihatannya memusuhimu namun pada hakikatnya bersamamu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tolonglah saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi dan menolong orang yang zalim artinya adalah mencegah dia jangan sampai melakukan kezaliman. Fala hizbiyata fil Islam, maka tidak ada fanatisme golongan dalam Islam. Oleh karena itu ketika nampak berbagai kelompok di eh, tengah kaum muslimin dan sangat beragam jalan-jalan masing-masing kelompok, maka umat pun terpecah belah dan sebagian yang menyesatkan sebagian yang lain dan sebagiannya memakan e, daging saudaranya dalam keadaan jadi bangkai alias riba maka e, hobi khas orang yang terkena hizbiyah adalah riba itu itu hobi khas orang yang terkena hizbiyah untuk menghasani e, pihak di luar kelompoknya Maka kumpul ngomongi orang itu ya, hobi khas ya, orang yang terkena hisia Ya. Maka orang oh, yang misalnya fanatik uh, partai politik, ya, maka kumpul rasanya apa? Partai yang lain. Ya, membicarakan partai yang lain. Demikian juga orang fanatik dengan kelompok pengajian kumpul ngerasani kelompok pengajian yang lain, ustadz yang lain, dai yang lain. Maka ketika terjadi perpecahan semacam lahikahumul faslu, maka menimpalah umat Islam al-faslu kelemahan. Bagaimana Allah firman Allah, janganlah kalian e, tersengketa, maka lemahlah dan hilanglah rehukum angin atau kekuatan kalian. Oleh karena itu kita jumpai sebagian penuntut ilmu, sebagian tukang ngaji, ya kuno indah syekhin yang dia belajar pada seorang ustaz. Kemudian yang tafsir lihada syekh, lalu dia bela-bela gurunya, ustaznya filhaq wal batil. Dengan ya, segala macam bentuk pembelaan, dan pembelaan yang benar ataupun pembelaan yang tidak benar. Yang penting saya bela guru saya. Guru saya tidak salah dan dia musuhi orang di luar murid-murid gurunya bahkan dia sesatkan orang yang tidak belajar pada gurunya dan dia jadikan mubtadi orang yang tidak ngaji bersamanya dan dia berkeyakinan bahasanya gurunya adalah al-alam al-muslih seorang tokoh yang memperbaiki umat sedangkan semua ustadz dan semua dai selain gurunya cuma ada dua pilihan yang pertama bodoh, nah, kalau tidak pinter dan rusak. Nah, mufsid, ya, pinter namun rusak umat. Satu-satunya yang e, memperbaiki umat guru saya nah, atau linknya guru saya. Ya. Selain itu, ya, kalau nggak bodoh, pinter namun rusak. Wahadakulakun kabir Makanya tadi juga bentuk real hisbiah Ya. Dan hisbiah yang disampaikan oleh Syekh di sini hisbiah kelompok pengajian. Nah, maka di antara hisbiah adalah hisbiah kelompok pengajian. Gimana bentuk real hisbiah fenomena hisbiah kelompok pengajian? Nah, boleh sampaikan. Maka kelompok pengajiannya, gurunya atau link gurunya dibela mati-matian eh, dengan pembelaan yang membabi buta. Eh, dia tidak eh, tidak bisa mengeluarkan kata iya guru saya keliru dalam masalah ini. Semoga Allah memaafkannya. Tidak bisa ngomong kayak gitu. Tidak bisa. Gurunya nggak boleh salah. Wa yu'adziman siwa. Dan siapa yang tidak satu link dengan gurunya, maka itulah musuhnya. Ini bentuk real, dia kelompok pengajian. Lebih parah lagi. Ya, ya tidak ngaji sama guru saya dan tidak satu kelompok pengajian dengan saya, maka dia dol. Nah, jadi dia mubtadi. Karena sudah fanatik dengan gurunya dan teman-teman gurunya, maka dia pun beranggapan bahasanya gurunya lah ya, alam muslih, tokoh di tengah-tengah umat yang memperbaiki. Ya, maka dianggaplah gurunya sebagai tokoh besar di tengah-tengah umat, padahal nggak ada kenal yang kenal dengan gurunya kecuali murid-muridnya saja. Bagaimana bisa dikatakan tokoh umat? Enggak, nah, yang kenal cuma puluh orang, seratus orang. Ya. Orang awam nggak kenal siapa ya nggak mendapatkan berkah dari ilmunya, ya, namun dianggap sebagai tokoh umat, dianggap sebagai alimun umat. Apa itu alimun umat? Kemudian kita bahas alimun umat adalah seorang yang uh, ilmunya itu manfaat baik yang tersebar, ya, uh, baik orang terpelajar, orang awam, ya, orang yang dekat, orang yang jauh. Ya. Namun, ya, uh, baru punya murid 50, 100, 200 kemudian sudah dianggap uh, alimul ummah ya. tokoh umat uh, ya. oh, tokoh besar ahli sunnah sehingga jika mencela gurunya maka berarti uh, mencela dan ini adalah berarti mencela ulama besar ahli sunnah wahada khalatun kabir ini adalah kesalahan yang besar karena menjadi kewajiban kita semua adalah mengambil segala sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan sesuai dengan perkataan para sahabat yaitu ijma sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agus. في المملكة حاليا Nah, sanjungan ulama pada beliau Syekh Rahimullah adalah seorang yang terkenal dengan ilmunya, akhlaknya dan e, metode belajarnya atau metode dakwahnya atau metode mengajarnya terkenal dengan metode mengajar yang bagus e, dan di antara ulama al mubarizin atau al mubarizin yang menonjol di tengah-tengah umat yang mengakui beliau e, eh, bila dalam hal-hal tadi ada guru beliau sendiri alamah uh, Abdurrahman bin Nasir Sa'di demikian juga guru beliau Ibnu Bas kemudian Al Albani kemudian Mukbil bin Hadi Al Wadi'i Abdul Aziz Al Sheikh yang merupakan mufti kerajaan Saudi halian saat ini demikian juga uh, Syekh Alama Abdul Musin Abbas dan para ulama-ulama kontemporer yang lainnya dan beliau adalah di antara ulama terpercaya dan di antara para imam yang diikutinya. Mas Agus. عينت في هيئة كبار العلماء وكان يحضر اجتماعهم في رياض وطائف وغيرهما وفاته توفي رحمه الله تعالى وصبر له وأسكنه فسيح جناته ونفعنا ونفعنا والمسلمين بعلمه يوم الأربعاء أربعاء في يوم الأربعاء الخامس الخامس عشر الخامس عشر من شهر شوال عام عام و واحد واحد وعشرين وأربعين وأربعمائة وألفين للهجرة النبوية النبوية seperti mautihi an-najm al-wada'u wastahkamat rubatul rubai, ayakula. wa nah oleh karena itu uyina beliau ditunjuk atau diangkat untuk menjadi anggota hayah kibar ulama Ah, dan beliau pun menghadiri perkumpulan Hayah Kibar baik di Taif atau yang lainnya. Wafat beliau, beliau tuh yang meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya dan memberikan tempat surga yang luas untuknya dan semoga Allah ah, dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita dan kaum muslimin dengan ilmunya. Pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 dan dengan wafatnya beliau rahimahullah taala afala maka ee, eh, tenggelamlah satu bintang yang bercahaya wasah kama dan e, demikian kokohlah keterasingan orang-orang yang asing dan jadi hak setiap muslim untuk berkata dengan perkataan penyair khobat masabihu kunna nastadiu ya. eh, khobat Tajdid, tenggelamlah berbagai padamlah berbagai cahaya yang dulu kami mengambil cahaya darinya wa uh, tawihatil maghribi al anjumu az-zuhru dan rusaklah itu tenggelamlah lil maghibi ke tempat tenggelam satu bintang yang bercahaya. Mustahkamat rubatul Islam maka semakin pekatlah ya, semakin kokohlah, semakin kuatlah keterasingan Islam. Eh, Samsul Ulum ala alati yuhdabiha ya, itu tenggelamlah matahari ilmu yang menjadi alat untuk eh, mendapatkan petunjuk. Ya. Itu mukadimah syari kemudian kita masuk ke mukadimah penulis Qaidul itu Ya, jadi mukadimah tauhidul bacanya sambung. lima Buka ma baina yadai maklubika Min asma'illahi ta'ala Mayakunu munasiban Mislu antakula Ya ghufaru Ya ghufaru Ikhirli Ya ya, ya, ya rahimu Irhamni Ya hafidu Ikhfadni Warhudalka Wa du'a'u ibadati Ang tata'abada Ang tata'abada Ang tata'abada anta ta'abbada anta ta'abbada lillahi ta'ala bi muqtada bi muqtada hadhihi hadhihi asmaa asma'i hadhihi ah, hadhihi ah, asmai fa fa takunu fi fi tawbati ilayhi li annahu tawwab wa tarak wa tadhkuruhu wa tadhkuruhu bi lisanika li annahu li annahu wa tata'abbuda lahu البشير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة في الباطل في الباطل عن- في في الباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى أحببت al asifa ma saya min ma tayassara min al-qawaidi radiyan min Allah taala ayat ala amal kalisan wasihi muafkan di marga itu nak lahu an di bi ibadihi pertama itu eh, al-qawaida al-mithla fi sifatillah taala wa asma ini al-husna wa asma'ihi al-husna ya penulis uh, membuka bukunya dengan uh, khutbatul hajah namun beliau di khutbatul hajah ini beliau tambahkan wana tubuh ilai ya, yang ini sebenarnya kalau dari sisi riwayat ya, itu kata al albani la aslalahu ya, tidak ada dalam khutbatul hajat tambahan redaksi redaksi khutbatul hajat natubu ilai Eh, eh, perbuatan eh, saya Muslimin menunjukkan bolehnya tambahan semacam ini. meskipun kalau Al Albani uh, melarangnya dengan alasannya kalau kita ngambil satu redaksi yang ada dalam hadis ya kita cukupkan dengan apa yang ada dalam hadis, nggak perlu ditambah tambahi. Non perbuatan banyak ulama dalam masalah ini ya uh, eh, Ibnu dan yang lainnya menunjukkan bolehnya tambahan semacam ini. Karena kita tidak menisbatkan uh, tidak mengatakan ini hadis Nabi bunyinya kayak gini. Kita sekedar membuka uh, perkataan dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, dan berkaitan dengan khutbatul hajah maka riwayat yang ada tentang khutbatul hajah ketika asyhadu alla ilaha illallah itu dibuka dengan wow. Yeah. Sebagian orang meninggalkan wau ya, namun kalau mau e, mendekati khutbatul hajat dengan redaksi yang datang dari Nabi maka menggunakan wau Bapak itu setelah itu kemudian beliau mengatakan maka iman dengan asma wa sifat e, nama dan sifat Allah adalah salah satu rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah ada empat. Iman dengan adanya Allah, iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyah Allah, kemudian iman dengan nama dan sifat Allah. Dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bihi dalam e, nama dan sifat Allah adalah salah, satu dari tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Pemanjilatuh maka kedudukan tauhidul asma wa sifat dalam agama itu adalah kedudukan yang tinggi dan urgensinya sangat-sangat besar. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menyembah Allah secara sempurna sampai dia punya ilmu tentang nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyembah Allah benar-benar di atas ilmu. Dan milik Allah nama-nama yang terbaik maka adalah kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutnya. Yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini kata beliau mencakup dua macam doa. Maka ada doa ul masalah dengan asma wa sifat dan ada doa ul ibadah dengan asma wa sifat. Maka eh, Doa ul masalah untuk asma, dengan asma wa sifat bentuk realnya adalah antuqaddim kau berikan baina yadai matlubika sebelum permohonanmu kau sebutkan nama Allah mayakun munasiban yang sesuai dengan apa yang diminta maka karena minta ampunan maka katakanlah ya ghafur irfirli Baik yang maha pengampun ampuni aku ya yang maha penyayang sayangi aku wa yang menjaga-jagalah aku dan seterusnya ini doa doaul masalah dengan asma'il husna kemudian yang kedua doa doaul ibadah bi asma'il husna bi asma'illahil husna bentuknya adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan konsekuensi nama-nama ini anda bertobat kepada Allah karena dia adalah zat yang tawa suka menerima tobat anda menyebut nama Allah dengan lisan Anda karena Dia adalah zat yang mendengar. Anda beribadah e, kepadanya dengan anggota badan Anda karena Dia Maha melihat. Anda merasa takut kepada Allah meskipun sepi, tidak ada siapa-siapa karena Dia adalah Al-Latiful Khabir, zat yang mengetahui hal-hal yang lembut, hal-hal yang samar dan zat yang sangat mengetahui hal-hal yang tersembunyikan. Wahakada demikian seterusnya. Kemudian belum menyebutkan sebab latar belakang belum menulis buku ini. Wa min ajli manzilati maka dikarenakan e, istimewanya kedudukan eh, tauhidul asma wa sifat ini ini sebab yang pertama wa min dan dikarenakan banyak orang yang bicara tentang masalah ini terkadang dengan kebenaran dan terkadang atau lebih sering dengan kebatilan dan kebatilan yang uh, yang muncul berkaitan dengan asma wa sifat nasi itu boleh jadi muncul karena kebodohan atau karena fanatisme tarotan ukhoy terkadang yang lain timbullah uh, orang manusia berkata dengan kebatilan karena dua faktor ini maka aku berkeinginan untuk menulis tentang masalah ini eh, kaedah-kaedah matanya cara yang memungkinkan untuk aku tulis dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya dan sesuai dengan apa yang dia ridhai dan bermanfaat untuk hamba-hambanya dan aku namai buku ini dengan Qawaidul Muslah fi sifatihi fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna kita boleh sampaikan ada dua sebab kenapa beliau menulis buku ini yang pertama karena demikian e, mulianya pentingnya tauhidul asma sifat kemudian yang kedua adalah menimbang realita di mana realita banyak orang yang berbicara uh, uh, dengan pembicaraan yang batil yang tidak benar terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebatilan dalam ucapan yang batil itu beliau sampaikan muncul dalam masalah nama dan sifat Allah boleh jadi muncul karena ketidaktahuan, kebodohan, boleh jadi muncul karena fanatisme dengan ulama, fanatisme dengan kelompok atau semisal, semisal, semisal itu. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih di kesempatan terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.